Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi minal hulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala jami'is sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd para pemirsa Cahaya Ati Antv rahimakumullah dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya Alhamdulillah kita dapat lakukan kajian kembali dan kita berharap semoga segala aktivitas yang kita lakukan dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang utuh tentang ajaran agama dan mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cahaya Hati Antv hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kami menyampaikan kajian, marilah kita dengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an. Allah ينفقون في السماء mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak bagi waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amalannya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencari orang yang berbuat kebaikan maha dan Allah dengan segala firman Para pemirsa Cahaya Hati ANTV hadirin dan hadirat rahimakumullah ayat Al-Quran yang baru dibacakan tadi mengarahkan kita supaya segera menuju ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sari'u ay sabiku bersegeralah kamu berlombalah kamu kemana berlomba bersegera ila maghfiratin menuju ampunan mir dari Tuhan. Ampunan Allah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluknya. Karena sebagai manusia kita pasti pernah melakukan kekurangan, kesalahan dan khilafat. Maka ampunannya senantiasa didambakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan dilanjutkan kalimat berikutnya wa jannatin arduhas sama wal ard dan menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya sangat luas. Kita tidak bisa mengukur. Nah, ampunan Allah ini merupakan suatu karunia yang sangat luhur. Kita tidak bisa membanggakan dengan amal-amal dan ibadah kita. Kalau dibandingkan dengan rahmat yang berikan Allah pada kita, ibadah kita nggak ada artinya. Kegiatan amalia kita nggak ada artinya. Karena rahmat dan karunia Allah maha luas. Bahkan kalau kita menyadari nikmat Allah yang diberikan pada kita pada setiap detik dari kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya karena banyaknya. Nah, karena itu kita memohon ampunan Maghfiratim rabbikum, ampunan dari Tuhan kita semua adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang muslim dan bahkan dikatakan bersegeralah kamu, sari'u, ay sabiku. Bagaimanakah para pemirsa cahaya hati yang kami cintai kita menuju ampunan Allah itu yaitu dengan jalan kita meningkatkan kualitas iman kita kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan amal yang soleh Iman dan amal soleh dua hal yang tidak bisa dicerai pisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkelindan. Kalau diibaratkan iman itu adalah mataharinya, maka amal soleh itu adalah cahayanya, sinar matahari. Gak mungkin ada sinar matahari tanpa ada matahari. Dan tidak mungkin ada matahari tanpa sinar. Maka tidak mungkin ada iman tanpa amal soleh. Demikian juga amal soleh bisa terjadi tanpa iman. Dua-duanya dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dicerai pisahkan. Karena itu menuju ampunan Allah adalah kita memperbanyak ibadah, amal soleh kita meningkatkan iman kita. Dan ketahuilah bahwa iman itu secara umum dapat dibagi empat macam. Yang pertama adalah al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman yang selalu tetap tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Ini adalah imannya para malaikat. Tetap itu malaikat. Yang kedua adalah al-imanu yazidu walayankus Iman yang terus-menerus bertambah, nggak pernah berkurang. Setiap saat bertambah, grafiknya naik terus. Itu adalah imanul amiyah wal mursalin. Imannya para nabi dan rasul. Ini iman yang paling tinggi, nggak pernah berkurang, terus bertambah. Yang ketiga adalah al-imanu yazidu wa yankus. Imannya kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, inilah imannya kita semua. Imannya orang-orang mukmin di sini. Kapan iman kita bertambah? Kalau kita berbuat baik, ibadah amal soleh naik iman kita. Begitu kita berbuat maksiat, merosot. Merosot. Berbuat maksiat lagi merosot. Berbuat baik lagi naik grafiknya. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis La yasni zani hina yasni, fahuwa mu'minun. Tidak sekali-kali orang itu berbuat zina. Kecuali pada saat dia zina imannya sedang zero. Kosong imannya. Kalau masih ada imannya sebesar tepung yang bisa terbang, nggak akan berzina. Jadi pernah imannya orang itu merosot sampai ke titik nadir, sampai ke zero. Kosong. Meskipun mungkin nanti timbul lagi, tapi pada saat dia berbuat itu Demikian juga walesro kesariku hina yasraqu fa mu'min. Dan tidak sekali-kali orang yang mencuri kecuali pada saat dia mencuri imannya sedang kosong. Imannya sedang nggak ada. Kalau ada imannya nggak mungkin dia mencuri. Demikian juga tidak sekali-kali orang meminum minuman keras kecuali pada saat dia minum keras imannya kosong. Nah inilah yang bisa kita perhatikan dari iman nomor tiga bertambah dan berkurang. Maka sebagai seorang muslim yang kita mengharap ampunan Allah tadi kita harus berusaha terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita sehingga iman kita terus ke atas meskipun ada fluktuasi tapi tetap ke atas gitu ya diharapkan ada turun sedikit tapi nanti naik lagi nggak sampai ke titik nol ini yang kita harapkan ya. kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah al imanu yang kuswala yuzid iman yang terus menerus bertambah iman yang terus menerus berkurang dan tidak pernah bertambah. Ini adalah imannya orang-orang kafir. Mungkin ada ada pertanyaan, apa orang kafir beriman? Dulunya semua manusia beriman. Ketika ada dalam alam arwah, alam arwah dari arwah kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua arwah kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar kau Tuhan kami Allah. Dan untuk itu kami bersaksi. Jadi semua orang asal mulanya beriman pada Allah. Bahkan semua orang itu mesti percaya pada Allah. Tapi kemudian karena pengaruh materi, pengaruh hawa nafsu, terkikis imannya. Semakin habis, semakin habis. Nah inilah yang kita sebut dengan iman. Kemudian amal soleh itu adalah segala perbuatan kebaikan yang mengantarkan kita pada suatu aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Maka inilah ampunan itu akan kita raih dengan meningkatkan iman dan amal soleh kita. Maka ditegaskan dalam tadi bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu wa'iddat ay disediakan disiapkan untuk siapa lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa Siapakah orang bertakwa itu ditegaskan ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad Orang-orang yang mau membagi apa yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bukan cuma uang, bukan cuma makanan. Ilmu kita berikan pada orang lain yang membutuhkan. Kita punya wisdom, kebijaksanaan, kasih orang lain. Kita punya uh, uh, mampu memberikan nasihat, kasih nasihat orang. Itu bagian dari yunfikun, menginfakkan harta kita, kemudian ilmu kita kepada orang lain. Bahkan kalau ilmu itu dimanfa diajarkan, diberikan pada orang lain akan bertambah. Kalau ilmu tidak diberikan pada orang lain akan hilang ilmunya. Nah, jadi di sini penekannya supaya kita terus meningkatkan ilmu kita adalah dengan jalan diajarkan pada orang lain. Jadi uh, oh kita saya nggak punya nggak banyak punya ilmu agama, tapi saya ahli di bidang ekonomi. Ah, bagaimana anda berikan ilmu anda ekonomi supaya bisa mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, ekonomi orang-orang miskin diangkat. Oh saya seorang psikolog, saya nggak banyak punya harta. Dengan ilmu anda psikologi anda bisa membimbing orang supaya dia menuju masa depan yang lebih baik. Inilah yang disebut yunfiquna fisarro Nah, kalau umumnya orang itu memberikan bantuan infak pada orang lain waktu kita lapang itu nggak ada masalah, ya. Kita punya banyak uang kita kasih. Tapi di sini tegaskan dalam keadaan sulit pun kita usahakan sebisa kita. Anda perhatikan, saya punya kesibukan pagi hari harus memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran. Jam 7 pagi. Jam setengah 6 Pagi-pagi sekali ada satu keluarga datang ke rumah saya menanyakan masalah agama. Pertanyaannya, dia itu mengucapkan suatu ucapan kepada istrinya di malam hari setelah dia makan malam. Nah, si keluarga suami istri ini khawatir ini termasuk cerai atau bukan, sehingga dia nggak bisa tidur, Pak, semalaman itu. Sedangkan sekarang Anda bayangkan, kalau kemudian saya jawab, baik Pak, Nanti jawabannya tunggu minggu depan. Kira-kira gimana itu? Berarti seminggu gak bisa tidur kan? Nah jadi jangan yang seperti ini berikut saya sempit mau kasih kuliah ini penting kita jawab dulu dia. Nah inilah namanya infak. Demikian juga harta kita jangan menunggu kaya. Yang sering orang kalau saya sudah kaya nanti saya infak belum tentu ya sekarang kita belum kaya tapi kita ada sedikit kelebihan infak ini yunfiquna fis wa yang kedua adalah wal al ghair orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Ini penting saudara. Amarah kita ini sering menjerumuskan kita. Banyak sekali orang menyesal selamanya. Dunia akhirat menyesal karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dalam jangka waktu detik atau menit. Banyak itu. Terjerembab dalam kubangan, kehinaan dan kehancuran karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tidak bisa menahan amarahnya. Maka disebutkan al-kazim al ghaidho orang-orang yang dapat mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya, itulah ciri orang yang bertakwa. Kemudian apakah yang berkaitan dengan al ghaidho ini atau amarah ini? Pernah ada seorang anak muda yang datang pada Nabi. Dia katakan wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat dan fatwa yang dengan itu aku akan meraih kesuksesan duniawi dan ukhrawi ternyata Nabi menjawab dengan kalimat yang singkat sekali kata Nabi la taghdab kamu jangan marah kamu jangan bersikap emosional ini anak muda itu merasa kok dari perjalanan jauh ingin dapat ilmu banyak dari Nabi kok hanya dapat sepenggal kalimat yang singkat ini maka dia bertanya kepada Rasulullah saya ingin ilmu yang banyak supaya saya bisa sukses. Nabi kembali katakan, la taghdab. Kamu jangan marah, kamu jangan bersikap emosional. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali anak muda tadi sadar, betul. Setiap orang yang bisa menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, dia pasti sukses. Sebaliknya kalau nggak bisa, nggak bisa sukses. Bayangkan Anda, kerjaan apa yang bisa diselesaikan dengan marah? Anda berbudu sambil marah, gimana kira-kira? Ya, bisa muncrat airnya kemana-mana. Kita bekerja, kita menulis, kita mencari ilmu dengan amarah nggak mungkin semuanya harus kita kendalikan kemudian yang ketiga adalah walafina anin nas pemaaf terhadap sesama umat manusia ini bagian dari akhlak yang tertinggi saling memaafkan ya. sebab kalau kita berbuat salah dimaafkan orang lain masya Allah senang luar biasa ya. maka inilah tiga kriteria orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meraih semua ini dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh